Rahimani wa rahimakumullah para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta dan juga para pendengar setia eh, radio radio Muslim 1467 AM dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita insyaallah taala syarah kitab Riyadu As-Salihin pada kesempatan yang lalu kita masih berada di bab al-khauf, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bacakan secara ringkas hadis ke-410. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali bersama dengan hadis tersebut dan akan mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Hadis tersebut adalah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ini Abu Hurairah. Qal berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Man khafa adlaja. Man khafa adlaja. Barang siapa yang merasa takut kepada Allah, takut kehilangan e, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, takut tidak mendapatkan kedudukan yang mulia, maka hendaklah dia adlaja maka hendaklah dia memulai perjalanan di awal malam. Barang siapa yang merasa takut, hendaklah dia memulai perjalanan di awal malam. Waman adlaja dan barang siapa yang memulai perjalanan di awal malam balagal manzila niscaya dia akan sampai ke tempat tujuan Ala ketahuilah inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah, sil'atallah, ghaliyatun. Sangat mahal. Ala inna sil'atallahi aljannatu. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah sesungguhnya adalah surga. Hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Inti dari hadis ini adalah mengajak kita untuk sungguh-sungguh dalam beramal soleh dan bersegera melakukan amal soleh. Amal soleh itu terdiri dari dua. Melaksanakan ketaatan dan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi barang siapa yang merasa takut, hendaklah segera segera beramal saleh dengan cara bersegera melakukan apa? ketaatan dan segera meninggalkan apa? kemaksiatan. Karena sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, tidak mudah diraih. Tidak bisa diraih dengan leha-leha. No time for leha-leha istilahnya begitu. Tidak ada waktu untuk leha-leha. Oh. Ada dua hadis yang sejalan dan mendukung sekali tentang pembahasan kita kali ini. Yang pertama dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Tapi hadis yang pertama sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis yang kedua dhaif diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ke 410 ini. Tapi dua-duanya dari sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah. Nanti insyaallah taala akan saya sampaikan dan hadis itu sudah pernah kita pelajari dalam kitab ini kitab Riyadu As-Salihin. Hadis ini menerangkan bahwa siapa saja yang takut akan terjadi apa-apa dengan dirinya, takut kehilangan kesempatan sehingga tidak bisa mencapai tujuannya, mulailah perjalanan dari awal malam. Dan kita tahu bahwa awal malam terkadang masih ada sisa-sisa apa? cahaya. Dan juga bintang-bintang masih muncul. Dan apabila itu adalah waktu bulan purnama, maka bulan sedang terang-terangnya. Semakin malam, semakin malam, semakin malam, cahaya siang betul-betul hilang. Bintang mulai tenggelam. Sehingga tidak lagi ada penunjuk arah di kegelapan malam. Bulan pun mulai tenggelam. Tinggal potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Dan tentu ini akan menyulitkan. Semakin malam, maka hewan-hewan buas yang mencari mangsa pun bermunculan. Orang-orang jahat yang berkeliaran pun bermunculan. Kejahatan-kejahatan yang sering dilakukan di malam hari pun terjadi. Di malam hari. Maka siapa saja yang ingin mencapai tujuan, mencapai surga, hendaklah mulai dari awal. Kapan saja kita mendapatkan kesempatan, lakukan. Dalam hadis yang saya singgung tadi, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ini ujian-ujian kehidupan. Entah itu ujian dari harta, entah itu ujian dari keluarga, entah itu fitnah allati tamuju maujil bahr. Entah itu fitnah kehidupan yang bergelombang seperti gelombangnya lautan. Yang sifatnya rata. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman ketika beliau bertanya siapakah yang radhiyallahu taala anhu siapakah yang bisa menceritakan kepada kami tentang fitnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni hadis tentang fitnah sallallahu alaihi wasallam maka ada yang menyampaikan bahwa seorang pria atau seorang itu terkadang terfitnah oleh hartanya, terfitnah oleh keluarganya. Yang diuji di dalam hartanya, diuji di dalam keluarganya. Tapi semua ujian itu bisa dilalui dan bisa terhapus dengan sholatnya dia, puasanya dia. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bukan fitnah itu, tapi fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Bainaka wa bainaha babun." Antara engkau wahai Umar dan terjadinya fitnah itu ada pintu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Hudzaifah, sarul bab am yuftah?" Apakah pintu itu akan dibuka paksa? Akan maaf, apakah pintu itu akan dibuka biasa atau yuksar akan didobrak? Kata Hudzaifah, "Bal yuksar." Tidak, wahai Umar, pintu itu akan didobrak. Kata Umar bin Khattab, kalau didobrak berarti nggak bisa ditutup lagi. Kemudian para sahabat menunggu-menunggu hal itu sampai terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu oleh seorang Majusi. Para sahabat bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar tahu bahwasanya siapa yang dimaksud pintu itu?" Kata Hudzaifah, "Iya, tahu. Pintu itu adalah dia sendiri, dia tahu." Umar bin Khattab tahu bahwasanya dirinya nanti akan dibunuh dan setelah pembunuhan dirinya maka pintu fitnah bergelombang. Tentu Umar bin Khattab bukan meramal, tapi berdasarkan apa? Apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mendengar bahwasanya dirinya nanti akan dibunuh. Makanya ketika di atas Gunung Uhud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika itu tiba-tiba Gunung Uhud bergetar, maka diinjak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, uskun ya Jabal, wahai gunung diam kamu katanya, tenang kamu. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Karena sekarang di atasmu wahai gunung ada seorang nabi, ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar dan ada dua orang syahid. Abu Bakar uh, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini fitnah yang besar. Di antara fitnah yang besar adalah pembunuhan seorang muslim. Darah seorang muslim. Siapapun dia. Siapapun dia. Entah itu rakyat jelata, entah itu orang yang memiliki kedudukan. Ini fitnah yang sangat besar di mana darah itu sudah murah. Sehingga setiap orang seakan-akan ingin mengucurkannya. Ini fitnah. Maka bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh, yaitu dengan cara melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan sebelum datangnya fitnah-fitnah itu. Disebutkan eh, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Di mana fitnah-fitnah itu sifatnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha, di mana seseorang yusbihur rajulu fiha mu'mina. Di masa-masa seperti itu, di pagi harinya masih mukmin. Wa yumsi kafira, sore harinya sudah kafir. Hadis ini menggambarkan tentang suratu taqallubil ahwal. Betapa cepatnya pergantian apa? Kondisi. Seorang yang kita tadinya baik-baik wal kemudian menjadi tidak baik. Seorang yang tadinya baik-baik kemudian tiba-tiba berubah menjadi tidak baik. Ini tidak harus Pagi mukmin kemudian sore, bisa saja pagi kemudian siangnya. Bahkan terkadang dalam hitungan apa? Detik, menit, jam. Wa yumsi mukminan wa yusbihu kafira. Sore hari dalam keadaan mukmin, pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Ini suratu taqallubil ahwal. Cepat sekali pergantian kondisi seseorang. Namanya fitnah. Seperti itu. Dan fitnah itu ada dua, fitnah tusubuhat dan fitnah syahwat. Fitnah tusubuhat kerancuan dalam berfikir, Kerancuan dalam memahami sebuah permasalahan agama. Sehingga yang baik dikatakan buruk, yang buruk dan haram dikatakan baik dan halal. Itu Dan ini tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu. subuhat. Kemudian yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini diobati dengan kesabaran dan iman. Iman sabar. Iman bagaimana? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir Iman kepada Allah dan hari akhir, beriman bahwasanya apa saja yang akan kita berbuat, apa saja yang kita berbuat akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Sehingga perkara-perkara yang menarik syahwat itu kita tahan. Bersabar. Sabar. Kalau bagi para yang hadir ini kan kebanyakan para pemuda ya melihat godaan biasanya kalau pemuda godaannya apa? Pemudi. Ya. Sekarang godaan pemuda lain lagi. Godaannya adalah pemudi megang HP. Wah ini. Jadi HP-nya juga menggoda, pemudinya juga menggoda. Ya. Gadget. Ya, gadget. Bagaimana caranya? Sabar. Ntar lagi kamu dapat bidadari. Insya Allah. Nah, kalau nggak sabar, diluapkan. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan pacaroni. Ala sifatil musanna. Ya, dua orang yang saling apa? Berpacaran. Pacaroni. Maka keduanya pun bergandengani sepi-sepian, ya kan? Semuanya musanna, ya kan? Nah, ini berduaan, bersepian, bergandengan, berboncengan nih. Hmm? Walau lihat, berat. Tidak bisa diatasi kecuali dengan apa tadi? Iman dan sabar. Ya udinahu di aradin minad dunya. Apa yang menyebabkan cepatnya perubahan ini? Karena seorang itu menjual agamanya dengan kepentingan dunianya. Dikalahkannya kepentingan akhirat demi untuk mengejar dunia. Untuk kepentingan yang sesaat. Makanya dikatakan arad. di aradin. Arab itu adalah sesuatu yang yezul, Ya'rid. Arad itu artinya ya'rid. Menghalangi sebentar lewat. Itu ya arad. Jadi semua tentang masalah dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Zail. Dikatakan di bi'aradin minat dunia Dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Jadi dikalah-kalahkan kepentingan akhirat. Saatnya sholat, kalah. Saatnya puasa, kalah. Dan seterusnya. Saatnya birul walidain, kalah dengan alasan mencari apa? Nah, mencari uang. Ini hati-hati seperti ini. Ini hadis yang pertama, ini hadis sahih. Menggambarkan bahwa kita ini kita harus bersegera. Karena nanti perjalanan hidup ini akan seperti potongan-potongan malam. Di mana seseorang itu berjalan dengan cara meraba-raba ngermet la yufarrik bainal hayati wa walud tidak bisa membedakan antara al-hayyah apa? ular dan belut tidak bisa membedakan mana emas mana bara api misalnya tidak bisa membedakan mana racun mana obat tidak bisa membedakan mana duri, mana tusuk telinga. Gelap sekali kondisinya. Ini dikarenakan apa? Syubhat. Dan di hari-hari itu semuanya serba menggoda. Ingin cepat kaya, nih. Ada jabatan menggoda. Isinya apa? Maksiat. Masuknya saja sudah apa? Nyuap. Ya. Kemudian nanti sudah punya jabatan menerima suap. Ya. Kemudian ketika sedang memegang jabatan, naudzubillah min min Tidak amanah dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah men men men menjaga kita semuanya dari sifat-sifat seperti itu. Naudzubillah min dalik. Nah, Allahumma amin. Jadi begitu ya, kawan. Kehidupan dunia ini berat berat sekali. Nah, ini dikuatkan dengan hadis yang kedua. Walaupun hadis yang kedua ini apa? Baif. Sama-sama dari sahabat Abu Hurairah. Tapi maknanya benar. Maknanya benar. Dan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih lainnya. Dilihatkan oleh Imam at tirmidhi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Badiru bil a'mali sab'an Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum terjadinya tujuh perkara. Dulu sudah kita pernah baca hadis ini, insyaallah ta'ala hadis ke-93 di kitab ini. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya tujuh perkara. Hadis ini doif, ya sekali lagi. Tapi maknanya benar. Sesuai dengan hadis-hadis sahih yang yang lainnya. Yang pertama apa? Kata beliau, hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Kalian ini sesungguhnya hanya menunggu faqran munsiya. Kemiskinan yang bisa melalaikan seseorang. Jadi miskin itu bisa menjadikan orang kadang apa? Lalai. Karena seorang miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan tidak bisa memenuhi kebutuhan minumnya, tidak bisa memenuhi pakaiannya, tempat tinggalnya, tidak bisa nikah dengan kemiskinannya. Sehingga terkadang mati-matian mencari kebutuhan untuk memenuhi, mencari kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mati-matian. Tidak ada lagi waktu untuk mengingat Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. naudzubillahiminal. Fakir, Ya, kita berlindung kepada Allah dari kefakiran. Dan kita berdoa kepada Allah untuk diberikan apa? Kecu kecukupan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara halal yang kau berikan kepadaku sehingga aku tidak perlu mengambil perkara-perkara yang haram. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan anugerahmu, ya Allah, sehingga aku tidak membutuhkan pada yang lain selainmu. Doa kepada Allah, minta kecukupan. Karena fakir ini betul-betul melupakan. Ini bisa diambil faedah bahwa orang yang kaya segera untuk beramal. Selama sekarang ini dia memiliki harta, segera beramal, gunakan hartanya untuk beramal. Entah itu beramal untuk dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya, yang mempermudah dia dalam beribadah kepada Allah, memenuhi kebutuhan keluarganya, nafkah kepada keluarganya, sehingga keluarganya bisa hidup layak dan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Ketika ada kelebihan dia bisa menginfakkan di jalan Allah sebelum datangnya kefakiran yang melupakan. Siapa yang kaya? Kita kaya, alhamdulillah. Orang kalau misi apa namanya? Ada sesuatu yang lebih dari kebutuhan sehari, berarti dia kaya sudah. Sebagian kita, ibu-ibu terutama, besok sudah nggak mikir masak nasi. Karena beras sudah sudah ada. Lauk terkadang sekarang sudah disimpan di mana? Kulkas. Nah, itu kalau bukan males masak ya. Nah, tinggal apa? Telepon. Ya. Kutuk-kutuk-kutuk datang. Urr. Ya. Zaman sekarang Masya Allah. Enggak takut untuk e, masalah itu. Jadi banyak yang kaya sekarang dibukakan pintu dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, ghinan mutghia. Kekayaan yang menjadikan seorang melampaui batas. Di orang kaya itu atau kekayaan itu bisa menjadikan seseorang melampaui batas. Artinya bagaimana? Sebelum datangnya kekayaan yang melalaikanmu, gunakan kekayaanmu untuk kebaikan. Karena orang kalau sudah merasa kaya, biasanya melampaui ke atas. Innal insana layabungo. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan? Anroahus tagna. Ketika merasa dirinya sudah kaya. Hati-hati. Dulu ketika miskin, tidak bisa bermaksiat dengan mobil. Tapi ketika kaya, mobilnya digunakan untuk maksiat. Dulu ketika miskin, tidak bisa bermaksiat dengan HP Android. HP-nya jadul. Ya. Ngeledak saja orang nggak mau jamah. Ya apa itu? Hmm. Tapi ketika muncul kekayaan, akhirnya kesempatan untuk bermaksiat dengan HP banyak. Itu gambarannya. Ya, bahwa terkadang kaya itu menjadikan seorang melampaui batas. Maka hati-hati. Gunakan kekayaan Anda untuk kebaikan. Sebelum datang kefakiran dan sebelum datang masanya kekayaan itu melalaikan Anda, menjadikan Anda manusia yang melampaui batas. Yang ketiga, maradan mufsida. Sakit yang merusak, yang menghancurkan badan. Namanya orang, namanya kesehatan, itu modal yang sangat besar. Seorang yang sehat, dia wudhu juga enak. Sholat juga enak. Baca Quran juga enak. Coba pas meriang, pas demam, wudhu, gimana rasanya? Jangankan mau wudhu, mau bangkit dari tempat tidur saja rasanya loh. Kayaknya ambennya itu pindah ke tubuhnya. Jadi kerkat, kerket. Badannya itu terasa apa? Berderit. Jadi ketika berwudhu pun setelah dari kamar mandi terasa apa? Dingin. Nggak enak, namanya nggak sehat itu. Maka gunakan masa sehat Anda sebelum masa sakit yang merusak. Ini para pemuda ini, Masya Allah. Di Jogja, kesempatan untuk ngaji, beramal soleh, itu banyak sekali, Masya Allah. Gunakan kesempatan. Selama masih sehat, Nanti pulang ke kampung nggak ketemu lagi dengan majelis ilmu, jarang. Tinggal ngeluh, ya Allah dulu di Jogja kenapa tidak? Maka saya sarankan kepada Anda para mahasiswa, selama Anda di sini, pergunakan sebaik-baiknya untuk membekali diri dengan kebaikan. Entah itu amal soleh ataukah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang mendasari kehidupan amal soleh Anda. Amal soleh supaya Anda terbiasa. Ketika sudah pulang kampung, ketika Anda masuk ke dunia kerja, Anda sudah terbiasa dengan amal soleh. Man ta'awada ala syai'in sara ahlah. Orang yang terbiasa untuk mengerjakan sesuatu, jadilah ahlinya. Oh, sudah biasa sholat jamaah. Jadi nanti kerja mikirnya sholat jamaah. Sudah terbiasa taklim di sana mikir taklim, nggak ada taklim mikir bagaimana ada taklim. Dan itu masya Allah sebagian teman-teman kita, teman-teman anda, para pendahulu anda, mereka ketika di dunia kerja mikir bagaimana menciptakan majelis taklim, membuatnya, bukan mencipta, membuat majelis taklim di lingkungan kerjanya. Maka bekali anda dengan ilmu. Mumpung neng Jogja, ya mumpung di Jogja. Bekali Anda ini dengan belajar bahasa Arab. Sekarang Masya Allah, belajar bahasa Arab itu gampang banget nih. Maksudnya gampang Ustaz? Guru ini akeh. Gurunya apa? Banyak. Dulu di tahun 90-an di sini, 90, 91, 92, 93, saya nembung, saya lembung dengan seorang ustad. Ustad, ajari saya bahasa Arab. Kata ustad itu, maaf, murid saya cuma satu. Masya Allah. Saya tidak mengambil murid kecuali kalau ini sudah selesai. Masya Allah. Seperti itu dulu. Ustaz Fakhruddin. Ustaz Fakhruddin itu, saya kuliah, dia sudah ngajar di mana-mana. Saya bilang, Ustadz, saya ingin belajar bahasa Arab, Ustadz. Afan, saya nggak bisa ngambil murid lebih dari satu, katanya. Sekarang Anda mau belajar bahasa Arab, gurunya yang telecek. Tapi muridnya pada males terkadang. Ayolah. Mumpung ilmu ini belum diangkat dengan diangkatnya halul ilm. Yang ngajari bahasa Arab ada. Dulu belajar tahsin, bingung mau kemana. Sampai saya belajar bahasa Arab dulu ingat sekali. Dari kota gede, ada subuh, bahkan sebelum subuh nyepeda sampai jalan Kaliurang. Dari kota gede sana. Nyepeda. Itu seperti itu. Kalau tahu ngaji dari sana, kampus saya, jalan godean sana. Ya, kemudian ke arah sini. Kadang dari kota gede nyepeda sana. Di, oh jauh-jauh Masya Allah. Antum sekarang Masya Allah duduk dengar ada radio. Bersyukurlah tapi coba gunakan. Sebelum hilangnya kesempatan ini. Anda nanti pulang di dunia kerja nggak sempat belajar lagi. Sekarang ini saatnya. Insya Allah nggak lama kok belajar itu. Artinya faedah-faedahnya bisa cepat untuk didapatkan. Maka silakan ya sebelum datangnya sakit yang me merusakkan badan. Waharoban mufsida, sebelum datang masa tua yang menghancurkan. Kalau orang udah tua, itu mau apa-apa badannya juga sulit. Ya. Au mautan mujahiza atau maut kematian yang sangat cepat. Sakit atau kematian yang sangat cepat. Sekarang ini orang muda Masya Allah sehat. Tiba-tiba kemburuan Hah? Tembok. Kejatuhan mobil. Ya. Lagi enak-enak di dalam mobil, tiba-tiba ada apa? Mobil jatuh dari atas, mak. berat, Kan gitu. Jadi kematian ini tidak diduga-duga. Sebelum datangnya itu gunakan kesempatan hidup Anda untuk berbuat baik. Pokoknya kalau Anda terbersit keinginan baik, segera lakukan dan jangan tunda. Selama itu bisa dilakukan. Anda ada kesempatan baca Quran, baca. Anda ada kesempatan sholat malam, sholat malam. Anda ada kesempatan ngaji, ngaji. Anda ada kesempatan sedekah, sedekah. Anda ada kesempatan umroh, umroh. Anda ada kesempatan nikah, nikah. Jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, ini orang manas-manas ini. Saya bukan sedang apa? Memanas manasi, tapi sedang membakar. <laughs> Jadi begitu ya, Khan. Nah, selama masih muda, selama masih hidup, selama masih sehat, selama masih kaya, kaya yang belum mengantarkan kita kepada pelampauan batas. Wallahu taala alam. Yang keenam dan ketujuh dajjal. Sebelum datangnya dajjal. Dan yang ketujuh sebelum datangnya hari kiamat. Gunakan kesempatan ini. Man khafa adlaj Barang siapa yang takut, ayolah bersegera. Kalau memang ingin mencapai tujuan, segera. Faman waman adlaja balagal manjil. Barang siapa yang bersegera akan segera sampai kepada tempat tujuannya. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah sangat mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga hujibatil jannatu bil makarih dan surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang su sulit wa hujibati an-naru bisyahawat sementara neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang sangat mena menarik maka paksa diri kita untuk memperbanyak amal soleh dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan larangan-larangan mereka berdua larangan-larangan eh, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam demikian yang bisa saya sampaikan hadis ke 400 berapa 10 mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat Wallahu ta'ala alamu bisawab